Bismillahi walhamdulillah wa ashadu an la ilaha wa sallu la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammadin wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Oh iya, masih kelanjutan dari dalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dia mengatakan, "Wa qad qassallahu alaina fil Qur'an akhbaral anbiya." Dan Allah telah menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an berita-berita para nabi. Wa ma asabahum dan apa saja yang menimpa mereka. Wa ma asaba asba'ahumul mu'minin dan apa saja yang menimpa para pengikut mereka dari kalangan mukminin minal azabillah yaitu gangguan di jalan Allah. Summa innahu ta'ala nasarahum. Kemudian Allah Ta'ala menolong mereka. Wa ja'ala aqibata lahum. Dan menjadikan kesudahan yang baik itu untuk mereka. Wa qasa alaina dzalika Dan Allah menceritakan itu kepada kita untuk kita mengambil dia sebagai pelajaran. Karena kita hanya sekedar apa mengikuti jalan-jalan yang telah lalu. Seluruh musibah itu yang dialami umat yang lalu, maka kita juga akan mengalaminya, yaitu umat ini. Secara umum akan mengalami ujian-ujian tersebut. Maka kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang mengikuti Rasul. Allah Ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh benar-benar di dalam kisah-kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Maka nahati fayyuftaro. Bukanlah dia itu sebagai ucapan yang dibikin-bikin. Yuftaro yang betul. Walakin tasdiqalladhi baina yadaih. Akan tetapi Al-Quran itu adalah sebagai pembenaran terhadap kitab-kitab yang dihadapannya yaitu kitab-kitab yang sebelumnya. Wa tafsila kulli dan sebagai perincian terhadap segala sesuatu. Wa wa rahmatan dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mereka yang bisa mengambil pelajaran ataupun orang yang setelah hatinya ditutup dengan kezoliman, apalagi kalau sampai kafir, maka dia tidak sanggup untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Wala yazidu zalimina illa khasara. Dan Al-Quran itu tidak menambahi orang yang zolim kecuali kerugian. Kecuali dengan seizin Allah. Selesai dari Majmuk Fatawa. Berarti apa kesimpulannya? Fala yajuzu li ahadin ayyusi azzanna bi Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk berburuk sangka kepada Rohnya, Bahwa arhamu bina minna bi'angkusina. Dia itu lebih penyayang kepada kita daripada kasih sayang kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Wahwa arhamur rahimin. Dan dia adalah zat yang maha penyayang. Ini isyarat kepada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walakin alaina jami'a ayyuhasiba anfusana akan tetapi wajib bagi kita semua untuk meriksa, mengoreksi diri kita sendiri. Oleh Imam Al-Hafidh Abdul Haq Al-Isfili rahimahullah Wa manil ladzi afadha hadhil barakat? Dan siapakah yang melimpahkan keberkahan-keberkahan ini? Wa atrafi hadhil khairat dan mendatangkan kebaikan-kebaikan ini Waman bihadin ni'amil lati mala'at ma bainal arabina was samawat. Dan siapakah yang memberikan nikmat-nikmat ini yang telah memenuhi seluruh tempat di antara langit dan bumi, tujuh langit dan tujuh bumi. Wa man dzalladzi yastakhriju min dzulumatil kufr? Dan siapakah yang mengeluarkan dari gelapnya kekufuran wa yastanqidhu min ghamaratil jahl dan menyelamatkan dari Ghomarat yaitu apa? Kedalaman. Kedalam, eh, dalamnya kebodohan. Kebodohan yang mendalam. Wa yaghfiru dzunuba wa surul uyub. Dan mengampuni dosa-dosa serta menutupi aib-aib kekurangan. Wa yunafisu anil makruh. Dan memberikan jalan keluar, meringankan bagi orang-orang yang tertimpa kesulitan makruh dari al-syarat. Al-syarat adalah al-asru al-azim. Yaitu kesulitan yang besar. Wa yujibul muqtara idha da'a. Ya, menjawab doa orang-orang yang dalam kondisi bahaya apabila dia mau berdoa kepadanya. Wa la yubali atau ahu abduhu am asah. Dan ya, dia tidak peduli apakah hambanya itu mentaati dia ataukah menuhakai dia. Yaitu apa? Banyak sekali bahkan walaupun orang kafir, kalau dia dalam kondisi bahurah, kalau dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan memenuhi doa dia. Bagaimana yang banyak dialami oleh ahlul jahiliyah. Karena memang Allah itu sangat penyayang. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menukilkan suatu kisah yang kaum muslimin bingung dengan kisah tersebut. Ini sebagaimana beliau tulis di dalam kitab Istidak Siratil Mustaqim. Yaitu apa? Ada sebuah kisah yang terkenal yang mana kaum muslimin di suatu negeri mereka dikepung oleh orang-orang Nasoro. Dikepung dari dari suatu benteng, eh, di dalam suatu benteng. Kemudian apa? Kemudian kaum muslimin dalam keadaan masih dalam keadaan memiliki makanan yang banyak, tetapi mereka kondisinya adalah terjepit karena mereka dikepung oleh orang-orang Nasoro itu. Sementara orang-orang Nasoro mereka kehabisan makanan di luar. Kemudian dalam keadaan yang orang Nasoro itu semakin genting situasinya, maka apa? Kemudian mereka berdoa kepada Allah minta agar diturunkan hujan. Ternyata betul turun hujan. Maka terjadi kegoncangan di di tubuh kaum muslimin. Bagaimana ini? Mereka adalah orang kafir, mereka mendolimi kita, kemudian mereka doa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa mereka. Ini banyak ya, akhirnya goncang dari kalangan kaum muslimin. Maka kemudian Syekhul Islam mengatakan ada salah seorang ulama ya berkhutbah di hadapan mereka, di hadapan kaum muslimin, bahwasanya rahasianya adalah mereka itu dalam keadaan darurat, dalam keadaan amat genting. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kalau disuruh dalam suasana yang darurat dengan penuh keikhlasan, dia itu akan mengabulkan doa dan mengabulkan permohonan orang tersebut, baik dia itu kafir ataupun dia itu muslim. Tetapi kemudian sang ulama ini mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menunjukkan luasnya rahmatmu kepada hambamu dan walaupun mereka itu kafir. Sementara kami adalah orang-orang yang beriman dan berperang di jalanmu maka tunjukkanlah kepada kami yang yang engkau berikan kepada kami. Maka langsung apa tanah yang di luar benteng berguncang. Akhirnya orang orang-orang Kristen mati semua karena terkena apa? Terkena gempa bumi itu. Ini untuk apa? Untuk memperkuat apa yang disebutkan oleh iman Abdul Haq al Isbili bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau disuruh dalam keadaan yang amat genting dengan penuh keikhlasan maka dia akan mengabulkan seruan tadi walaupun yang bersuruh itu orang kafir. Memang Allah Ta'ala adalah sangat penyayang. Tetapi sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam, itu hanyalah kenikmatan di dunia. Dan di akhirat nanti orang kafir akan diazab. Beda dengan orang mukmin. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah akan semakin sayang kepada dia. Allah mengabulkan dia dan Allah menambahi pahala karena dia mau merunduk kepada Allah dan setelah dikabulkan doanya dia bersyukur. Maka semakin besar pahalanya. Beda dengan kondisi orang kafir. Baik. Abdul Haq al Jili mengatakan wa huwa uh, mana tadi? Il uh, uh, kita mulai dari mana? Wala yubali ata'ahu abduhu am atah. Dan dia tidak peduli apakah hambanya itu mentaati dia ataukah mendurhakai dia. Man huwa illa arhamur rahimin. Tidak ada dia kecuali zat yang paling penyayang. Wa akramul akramin, zat yang paling dermawan Rabbul Alamin. Rabb bagi alam semesta. Ilahul awalina wal akhirin. Sesungguhan bagi generasi yang terdahulu dan generasi yang belakangan. La ilaha illa huwal malikul haqqul mubin. Tidak ada sesungguhan yang benar kecuali dia. Dia itulah raja yang benar ya, maha menjelaskan. Selesai dari kitab Al-Aqibatu fi Zikril Maut. Ini kitab yang bagus, tetapi panjang. Hmm. Biasanya orang-orang generasi zaman kita lebih suka kitab-kitab yang pendek. Faya ikhwati mata wahai saudara-saudaraku la tuksiru min ti'jadi mazalimin nasi alaikum. Jangan kalian memperbanyak untuk menghitung jumlah kezaliman orang terhadap kalian. Walakin ihtamu bitadakuri ma'ayibikum. Tetapi perhatikanlah, tetapi hendaknya kalian curahkan perhatian untuk mengingat aib-aib kalian sendiri wa bayai awqatikum ma madha min ahmarikum dan hilangnya waktu-waktu kalian dari umur yang telah lalu. Qala Imam al hafidz Az-Zahabi rahimahullah Ayyuhal 'abd wahai hamba la syai'a a'azzu 'alaika min umrik tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagimu kecuali umurmu. Wa anta tudayyih sementara engkau menyia-nyiakannya. Wala aduwa laka syaitan. Dan tidak ada musuh bagimu yang seperti setan. Musuh banyak tetapi yang seperti setan enggak ada. Wa anta tuti'uh sementara engkau taat kepada dia. Wala abara min muwafaqati nafsika wa anta tusafiha dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada engkau bersepakat dengan hawa nafsumu. Tetapi justru engkau berjabat tangan dengannya. Wala atas siwa sa'atil assalamah. Dan tidak ada ibadah yaitu perbekalan. Kecuali waktu-waktu keselamatan. Kalau waktu dalam suasana yang sakit, biasanya sekian banyak ibadah jadi terbengkalai. Maka Bekal yang paling bagus adalah dalam kondisi kita ini sedang sehat dan selamat. Wa anta tusrifu fiha. Sementara engkau berbuat melampaui batas di dalam suasana yang selamat itu. Laqad maba min umrika al-atayib. Telah lewat dari umurmu yang bagus-bagus. Sama baqiya ba'da syai' bizawa'id. Maka apa yang tersisa setelah syai' Yaitu apa? Uban. Uban yang mulai luntur zawaid yaitu yang mulai luntur. Satu persatu rambut kita akan rontok setelah kita menua. Ya al badan wal qalb ghaibat ima'il aib syarif. Uh, oh, istima, mungkin istimail aib tidak sampai di sini. Wahai orang yang badannya itu masih ada, hatinya juga masih ada, tetapi dia lupa untuk memperhatikan aibnya. Asyaibu min jumlatil masyaib. Uban itu adalah termasuk dari sekian banyak musibah. Yaitu apa? Kita mengalami usia tua, merasakan badan semakin melemah, pikiran juga melemah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bagian dari musibah. Yom di zaman yamanat siba, waktu muda telah berlalu. Wahubbul habaib dan rasa cinta kepada orang-orang yang kita cintai. Kafal zajiran wa idah cukuplah sebagai pemberi peringatan dan pemberi nasihat. Tusibu minhum Yaitu engkau mengalami yang namanya saib, yaitu uban. Cukup itu sebagai pelajaran adanya uban yang mulai luntur. Ya Allah wahai orang yang lalai, fa abbalul abalul Sesungguhnya itu adalah posisi yang paling tinggi. Eh, kedudukan yang paling utama karena orang semakin tua semakin dimuliakan secara syariat. Ainal buka liqaufil azim talib. Di manakah tangisan karena rasa takut kepada zat yang maha agung yang akan menuntut kita? Aina zamanul ladzi dha'a fil malaik. Di manakah zaman, di manakah waktu yang hilang di tempat-tempat permainan? Nazarta akhir akhiral awaqit. Engkau telah melihat melihat di, di dalamnya itu kesudahan yang terakhir. Kamil kiamah ma'ajam insakit. Berapa banyak di hari kiamat itu orang-orang yang disertai dengan air mata yang terus berlinang. Ala dzunubin qad hawara kitabul katib. Menangisi dosa-dosa yang telah ditulis oleh kitab malaikat yang menulis. Man li, siapakah yang akan menjawabku? Idza kuntu fi mauqifil muhasib. Kalau aku berdiri di hadapan zat yang akan menghisap siapa yang sanggup menolongku wa qila li ma wajib lalu ditanyakan kepadaku apa yang telah kamu lakukan di setiap kewajiban najah wa tarhu eh, apa najah bagaimana engkau mengharapkan keselamatan wa di asaril malaik sementara engkau lalai dengan permainan-permainan yang paling menggembirakan semakin bergembira dengan permainan biasanya hati semakin lalai di asari yang benar di asari tapi aslinya memang tanpa tanpa harokat dan tanpa hamzah yang betul di asari ada hamzah dan ada tasdid pada rok biar membacanya tidak bingung yang paling menggembirakan Ida sar amani. Apabila telah datang kepadamu amani, yaitu ajal, kematian. Bidhanil kadib. Dengan dugaan yang dusta. Tidak ada gunanya dugaan dusta kalau sudah datang kematian. Al-maut bun syadid. Sementara kematian itu adalah susah dan berat. Murul masyarib. Dia itu pahit ini kalau kita bacanya murus sepertinya ya Allah alam. Masyarif yaitu tempat-tempat berlalu. Yulki ya, syarruhu fi suduril jasaif. Dia berjumpa dengan eh, dia melemparkan kejelekannya itu, kematian itu melemparkan kejelekan, kejelekan kita dilemparkan kepada kita. Fi yaitu dengan apa? Dengan cawan. Saat artinya adalah cawan, tetapi yang memiliki yang memiliki telinga suduril kasaib yaitu di dada-dada Allah alam kataib kataib jamak dari katibah yaitu pasukan Allah alam maksudnya apa di sini Wangdur li nafsik, maka perhatikan untuk dirimu sendiri. Wang tabir kudumal ghaib, dan tunggulah datangnya zat yang mahal gaib. Uh, eh, Wallahu alam, apakah ini Allah, apakah maksudnya malaikatul maut? Karena sama-sama gaib, masuk dalam ilmu gaib. Ya'ti bi qahrin wa yarmi bi sahmin sa'id. Datang dengan pemaksaan. Kalau sudah datang kematian nggak bisa kita lari. Dan melemparkan dengan panah yang tepat. Ya amila, wahai orang yang berangan-angan antabqa salima untuk engkau tetap tinggal dalam keadaan selamat minan nawaid dari bencana-bencana. ita baitan karena sijil anakik engkau membangun suatu rumah yang dia itu seperti penunan atau rajutan laba-laba. Rumah kita sebenarnya lemah. Kalau datang musibah tidak bisa apa-apa. Aina alladzina alau mutuna rasaik. Manakah orang-orang yang mereka itu naik di atas mutun yaitu pelana-pelana atau kursi-kursi dan sebagainya, rasaik yaitu kendaraan-kendaraan itu Dhaqat bihimul manaya subulul mazahid. Yang telah, yang jalan-jalan mazahib. Subulul mazahid jalan. Terserah mau ke kanan, ke kiri. Banyak jalan. Yaitu apa banyak jalan sampai menjadi sempit. Dikarenakan apa? Dikarenakan angan-angan mereka. Wa anta ba'da qalilin haliful masaib. Sementara engkau sebentar lagi akan menjadi teman musibah. Yaitu penuh dengan musibah. Fangdur wa tafakkar. Maka perhatikanlah dan pikirkanlah, watadabbar qabla ajaib. Dan ambillah pelajaran sebelum datangnya keajaiban-keajaiban. Perkara yang tidak diduga sama sekali. Selesai dari kitab Al-Kabair punya az zahari Sekarang kita masuk ke yang keempat. Irtiqa'ul abdil muwaffaq ila jadi sabr. Naiknya derajat hamba yang mendapatkan taufik kepada derajat kesabaran summa ridho, kemudian naik lagi ke derajat keridoan, summa sabar. Oh, ini salah cetak yang betul, summa asyukur. Iya, yang terakhir adalah syukur. Setelah ridho, syukur. Rawabuhu asyukur. Baik, kalau mu'alif Allah? fa'alaina an nafira alama asobana maka kita wajib untuk bersabar menghadapi apa yang menimpa kita. Fa inna najata wan najaha fi sabr. Karena sesungguhnya keselamatan dan kesuksesan itu berada di dalam kesabaran. Qala Allah Ta'ala وَلَنُبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, sedikit kelaparan dan kurangnya harta, kurangnya jiwa dan buah-buahan, tinggalkan keluarga, ditinggalkan sebagian orang yang kita cintai dan sebagainya. dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini kita disyariatkan untuk memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Siapa mereka orang sabar itu? Alladzina idza hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepadanya kembali. Yang penting tentunya bukan hanya ucapan, tetapi apa? Konsekuensi dari ucapan itu, yaitu keyakinan hati bahwasanya memang kita milik Allah. Kita datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kemudian Allah Taala memberikan sekian banyak kenikmatan sebagai ujian dan titipan, dan kita dipersilahkan memakai apa yang kita sukai, kapan saja Allah mengambil itu adalah hak dia. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Apa pahala orang yang sabar? Yang pertama adalah mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan solawat-solawat. Yaitu pujian Allah di hadapan para para malaikat. Kalau kita dipuji disebut-sebut oleh raja atau disebut oleh orang-orang yang ternama kita merasa bahagia. Dan ini wajar. Bagaimana kalau yang menyebut adalah Allah Ta'ala Rabbul Alamin, penguasa jagat raya, menyebut dan memuji. Disebutkan dengan nama kita. Tentunya ini adalah karunia yang besar. dua rahmat Dan mereka akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. rahmat sebagaimana kata Syekhul Islam, ismun jami'un likulli khair. Yaitu suatu nama yang mencakup seluruh kebaikan. Itu namanya rahmat. Maka walaupun ini lahatnya pendek, rahmat, tetapi ternyata mengandung sekian banyak kebaikan. Wa ulaika humul muhtadun dan mereka itulah yang benar-benar mengikuti petunjuk. Dari mana kita tahu lafaz benar-benar? Yaitu apa? Karena khabarnya adalah pakai al menunjukkan <clears throat> apa itu hasr wal ikhtisar. Seakan-akan tidak ada yang mengikuti petunjuk kecuali mereka. Saking besarnya kedudukan mereka di dalam mengikuti petunjuk itu. Dan semakin orang mengikuti petunjuk, semakin besar pahala dia dan semakin besar hidayah untuk dia. Walladzina taqau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau mengikuti petunjuk, Allah akan memberikan tambahan petunjuk untuk mereka dan memberikan pahala atas ketakwaan mereka. Wa qala jalla dzikruh Allah yang Maha Agung penyebutannya berfirman, "Wa basyiril mukhbitin." Al-mufsidin ayat al-khawdiin, orang-orang yang merunduk kepada Allah, tidak sombong di muka bumi. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang merunduk kepada Allah, menundukkan diri kepada Allah. tawabu Ini disyariatkan untuk apa? Memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Siapa itu mufsidin? Alladzina idza wa wajilat buhum Yaitu orang-orang yang apabila nama Allah disebut, hati mereka pun ketakutan. Wajilat artinya merasa takut, khafat. Wasabirina alama asabahum dan mereka adalah orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpa mereka. Wal muqimi shalah dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum dan mereka menginfakkan sebagian dari yang kami rizkikan kepada mereka. Orang ini yang berhak mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat. Wa qawana subhanahu Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Katakanlah wahai para hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Semakin tinggi takwa semakin mulia, semakin mulia semakin banyak pahala. Dan semakin banyak rezeki yang diberikan di dunia. Karena semuanya kembali kepada ketakwaan lilladina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dia akan mendapatkan kebaikan. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar itu yang akan disempurnakan pahala mereka tanpa ada batas. Bighairi hisab eh bighairi had tanpa ada batasan wal natub ilallah maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah min zunubina dari dosa-dosa kita linanjua min hadhihi syiddah agar kita selamat dari kesulitan ini wa nafuza bi dan agar kita itu beruntung dengan kebahagiaan nafus berhasil mendapatkan kebahagiaan Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal Dan bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang yang beriman la'allakum tuflihun agar kalian beruntung. Jadi kunci keberuntungan adalah dengan kita bertobat kepada Allah dan mengikuti syariat Allah. Bukan mengikuti apa hawa nafsu sendiri dan cara sendiri. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa hadhil ayatu fi suratin madaniyah. Dan ayat ini, ayat yang terakhir kita baca barusan, An-Nur itu, ini ada di dalam surat Madaniyah yang turun setelah apa? Hijrahnya Rasulullah SAW. Khataballahu biha ahlal iman. Yang dengan ayat itu Allah mengajak bicara ahlul iman. Wa khiyara Dan makhluk yang terbaik. Dari mana kita tahu bahwasanya orang yang beriman itu makhluk yang terbaik? Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah makhluk yang terbaik. Baik. Allah Ta'ala mengajak bicara orang yang beriman, apa isinya? Ayyatubu ilaihi ba'da imanihim. Untuk bertobat kepadanya setelah keimanan mereka. Ternyata setelah mereka beriman, mereka mendapatkan tugas berikutnya yaitu banyak-banyak bertobat. Kenapa? Karena memang manusia itu tidak maksum seorang mukmin bukan berarti tidak punya dosa. Banyak dosa setiap hari yang kita kerjakan. Nah, kita disuruh untuk bertobat agar beruntung. Dua sabrihim. Dan setelah mereka sabar, karena yang pertama diajak bicara siapa? Para sahabat. Mereka telah bersabar menghadapi ujian yang luar biasa banyak selama 13 tahun di Makkah itu. Dua hijratin dan setelah hijrah mereka, hijrah ke eh, hijrah ke Habasyah dua kali, kemudian hijrah ke Madinah wajihadihim dan setelah jihad mereka. Berapa kali mereka berjihad? Banyak. Ternyata setelah itu tugasnya adalah untuk banyak-banyak bertaubat. Makanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah perang Tabuk, Allah taala mengatakan apa itu? Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah telah menerima taubat nabinya dan orang dan orang muhajirin dan ansor yang mengikuti beliau pada waktu yang susah. Ternyata ujungnya setelah itu adalah apa? Adalah tobat. Menunjukkan bahwa bahwasanya tobat memang derajat yang luar biasa tinggi. Summa allaqal falaha taubah. Kemudian Allah menggantungkan keberuntungan itu, kebahagiaan itu dengan tobat. Menunjukkan tobat itu memang sebab datangnya keberuntungan dan kebahagiaan. Kali Ta'liqal bisa bisababih yaitu polanya adalah menggantungkan akibat dengan sebabnya. Berarti kalau kita mau bertobat, akibatnya apa? Kita akan beruntung dan bahagia. Wa atabi ajatila sila Allah Dan Allah Ta'ala mendatangkan alat yaitu namanya la Allah. La Allahum. Al-mus'irati bitaraji yang memberikan kesan adanya harapan izanan sebagai pengumuman di annakum idza tubtum bahwasanya kalau kalian mau bertobat kuntum ala raja'il farah kalian adalah orang yang pantas untuk mengharapkan keberuntungan beda dengan orang yang suka berbuat maksiat dan kekufuran lalu sekedar berharap berharap Allah nanti akan mengampuni Allah nanti akan memberikan memberikan pahala yang banyak walaupun aku adalah orang kafir alhamdulillah itu harapan yang kosong tapi yang berhak berharap adalah orang-orang yang mau apa? Mau amal soleh dan bertaubat. Bagaimana di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahdu fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu yang pantas mengharapkan rahmat Allah menunjukkan apa? Bahwasanya orang yang hanya berangan-angan tapi tidak mau beramal, maka angan-angannya itu bukan eh, maka harapannya itu bukan harapan yang benar, tapi itu adalah gurur seperti tuan. Fala yarjul falaha illa taibun. Maka tidak ada yang pantas mengharapkan keberuntungan kecuali orang yang bertaubat. Ja'alana Allahu minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Selesai dari majelis Salihin. Allah Ta'ala